kalimat bismillah pengasih penyayang hanya untuk bunyi-bunyian melulu tanpa diterapkan terbukti setiap orang Islam itu pemberang artinya kereng seperti Emran Kumaini Karto Suwiryo DI DII B Arifin dan seolah-olah mereka itu tidak tahu arti kasih sayang Masyarakat muslimin saudara perlu membaca Wahai orang-orang Katolik, kamu harus baca sejarah Inkuisisi di abad-abad di mana kaum Katolik berkuasa di Eropa. Saudara harus mengerti sejarah Napoleon Bonaparte waktu masuk Mesir. Betapa itu pastor-pastor membunuh tentaranya Napoleon dengan menculik mereka, disergap, dimasukkan dalam tong di bawah di balik tanah ini seperti sumur. Saudara harus meneliti Sejarah Islam dijajah oleh salibisme. Sejarah Nero harus dibaca. Sejarah Eropa, sejarah Amerika di Vietnam. Dibaca. Sejarah Eropa, sejarah Amerika di Vietnam. Sejarah Amerika di Kamboja. Sejarah Amerika di Palestina sekarang ini. Yang memberikan senjata-senjata racun dan kimia kepada Yahudi untuk memukul bangsa-bangsa yang tidak berdaya. Ini loh bacaan dulu. Jangan bilang ini bismillahirrahmanirrahim menerbutkan orang-orang Islam menjadi kereng. Lah kalau dikereng ya kereng. Semut saja kalau diinjak ya kalau jengking kalau sudah injak dia nyengat. Betul saudara? Apakah mereka ini mau kita kembali kepada ayat-ayat Bible yang mengatakan kalau kau ditamper pipimu yang kiri, putarkan pipimu yang kanan supaya ditamper sekali. Ini diajarkan oleh kaum Nasoro yang menjajah negeri kita ini selama 350 tahun dulu supaya kita ini nerimo ya laos laos mengono tertulis suratin yang bebel nek kowe ditamper pipimu sing tengen puterno sing kiri <laughs> jadi tampar lagi itu itu mendidik orang masuk dalam penjajahan kan enak saja saudara-saudara yang menampar itu dia kira umat Islam kalau ditampar dia tidak menjadi tidak mau ngasih maaf itu hakmu untuk membalas فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. dan takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika anda ingin mendengar bahwa la ilaha illallah itu bukan cuma milik umat Islam tetapi milik seluruh umat beragama daripada nabi pertama Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka saya ajak saudara-saudara untuk membaca Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 yang berbunyi inilah hidup yang kekal yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus kitab Injil Yesaya pasal 44 ayat 6 yang berbunyi beginilah firman Tuhan penebus Israel Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Injil Yesaya dalam pasal 45 dan ayat 5 yang berbunyi akulah Tuhan yang tidak ada lain. Ya kecuali aku. Kemudian pasal 46 ayat 5 kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga sehingga kami sama. Kisah Rasul-Rasul 1 pasal 3 ayat 13. Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Lihat kitab Galatia pasal 3 ayat 20 yang berbunyi sedangkan Allah itu adalah satu. Lebih jelas dari segala yang jelas. Bacalah kitab Injil Matius pasal 6 ayat 24 yang berbunyi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Dan akhirnya dengarlah kalimat la ilaha illallah dari mulut Nabi Isa sendiri ketika ia berkhutbah di atas gunung. Berkata dia kepada Bani Israel dalam bahasa Isa sendiri kepada Bani Israel. Shima Israel Adonai Alohino, Adonai Ahud. Dengarlah wahai Israel, bahwa Tuhan kita, Tuhan Israel adalah Ahad. Pertanyaan ke-8. Dia berkata, firman Tuhan diubah menjadi gema wahyu. Nah, akibatnya pelaku gema wahyu menjadi mengejan-ngejan. Yang justru panitia penilai pelaku yang paling mengejan. Dan terlihat otot-otot di mukanya. Islam tidak mewajibkan kita membaca Quran dengan cara memusabakokkan model sekarang. Menganjurkan saja pun tidak. Malah Islam menganggap bahwa Quran itu kalau dibaca oleh seorang perempuan di muka umum seperti sekarang, maka itu bacaan menjadi haram. Tetapi kalau hal itu dibuat orang untuk merangsang umat Islam membaca atau menghafalkan atau untuk lebih giat membaca Quran dengan peraturan tajwid maka hal itu baik, tetapi mungkin juga hal itu diselewengkan oleh kita, bahkan dijadikan bahan propaganda pemerintah-pemerintah sekular untuk menunjukkan bahwa mereka itu dekat dengan Al-Quran. Mengejan adalah sebenarnya peniup-peniup trompet dalam lagu-lagu Natal. Dimulai daripada lagu tradisional yaitu Stelenach ciptaan seorang komponis yang namanya Bach dengan eerste, tweede, dan derde stem. Atau jerit-jeritan gadis-gadis dalam suara kur untuk mengatur eerste, tweede stem. Sehingga tengah malam kedengarannya seperti kucing kera. Itulah sebetulnya yang ngejan-ngejan. Kalau orang membaca Quran, tidak ada yang sampai mengejan begitu. Satu pertanyaan ini saya katakan. Sunat kata orang Katolik itu adalah wajib bagi Islam tetapi suatu ayat tidak tertulis, saya jawab bahwa Al-Quran itu hanya menyebut soal-soal hukum yang bersifat baku. Tetapi soal kebersihan, seperti khitan bagi orang laki-laki, siwak, siwak gigi, eh, potong kuku, memperpendek kumis, membersihkan pakaian, memakai eh, makan dengan tiga jari dan sebagainya, ini diatur oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan cukup diatur oleh beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau mengatur itu dengan memperlakukan itu dengan pada dirinya sendiri. Misalnya, beliau mengkhitan kedua cucunda Hasan dan Husain waktu umur mereka sampai kepada hari ketujuh. Dan perbuatan beliau sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekuatan hukum seperti Al-Quran. Bahwa khitan atau hukum sunat-sunat itu sebenarnya juga ada di dalam Injil tetapi pelaksanaannya dihapus oleh Paulus untuk mengambil hati orang-orang Yunani yang masuk Kristen. Itu dihapus. Injil Lukas 1 ayat 59 disebut sebagai berikut. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak memberi nama Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Begitulah cerita khitan Yahya. Itu dalam kitab Lukas. Pasal 2 ayat 21. Tertulis sebagai berikut. Dan ketika genep delapan hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandungnya oleh ibunya. Dalam Injil Yesaya ayat 1 pasal 52. Kenlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kemudian dalam Samuel 1, pasal 17 ayat 36. Dia bilang berkat begini isinya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat akan sama seperti salah satu dari binatang-binatang itu karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 62 adalah berbunyi innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Kemudian dalam ayat surat Al-Imran 55 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 65 berbunyi walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum syi'atihim, wala adkhalnahum jannatin na'im. Di dalam tiga ayat tersebut di atas tidak satu pun yang mempunyai arti atau bisa dipakai sebagai dalil yang dimaksudkan oleh si Katolik itu bahwa orang-orang Nasoro nanti akan masuk surga. Pertanyaan ke-10. Dikatakan Islam adalah agama seentero. Tetapi setiap orang Islam mengatakan bahwa di antara 73 aliran yang dapat diterima di sisi Tuhan hanya satu. Dengan lain kata, setiap 73 orang Islam yang dapat masuk surga hanyalah satu. Di mana kesempurnaannya itu? Lalu kemana yang 72 tersebut? Kan berarti masuk neraka, bukan? Karena itu Nasrani di sini begitu getol untuk menyelamatkan yang 72 karena mereka masuk surga seperti dijamin dalam kitab Yohanes 16 eh, pasal 3 ayat 16 dan pasal 11 ayat 25. Saudara-saudara, 73 firqah atau 73 sekte yang disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang berbunyi sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah dan memang itu betul dan betul-betul kenyataannya dalam sejarah di dalam sejarah Islam pernah muncul firqah-firqah atau sekte-sekte atau aliran-aliran yang hampir semuanya lahir karena intrik salibisme internasional dan zionisme internasional lahir firqah-firqah dari kalangan umat Islam yang mau maksudnya merongrong agama Islam dari dalam semuanya itu sudah berada jauh dari lingkaran Islam satu contoh Gadianisme aliran ini muncul pada pertengahan abad ke-19 di mana kepalanya yaitu bernama Mirza Gulam Ahmad mengaku nabi setelah Muhammad. Kemudian dia berubah mengatakan saya Wisnu. Berubah lagi mengatakan aku adalah Krishna. Dan akhirnya dia bilang aku adalah Yesus. Dan penghabisannya dia bilang aku akbalul anbiya wal mursalin. Aku paling mulianya para nabi dan para rasul. Aliran ini mengharamkan jihad. Sebab kata beliau dalam bukunya uh, Hamamatul Bushra dia bilang cukup perlindungan Inggris buat apa kita jihad sudah aman di bawah Inggris agama seperti ini atau sekte seperti ini kalau mau menamakan dirinya muslim kita tolak dan ini yang kita katakan benar jadi bukan seorang muslim masuk neraka tapi seorang yang sudah menyebal jauh seperti itu yang dikatakan masuk neraka Kemudian aliran-aliran bahai, aliran-aliran as-sufsataiyah, aliran-aliran filsafah yang mengambil daripada Yunani, aliran-aliran seperti yang dikatakan sekarang ini, aliran-aliran kebatinan dan sebagainya yang mengatakan kami muslim tetapi tidak sholat. Kalau dikatakan kenapa tidak sholat, dia bilang cukup kami batin saja dan kami berbuat baik kepada orang. Sekarang ada agama tiga waktu. Bagaimana kita bisa masukkan mereka dalam Islam? Inilah janji Nabi SAW. Ada 72 firqah. Kalau madhab-madhab yang ada sekarang jumlahnya 8, 9, bahkan ada 10 madhab yang semuanya masih memakai Quran dan sunnah Rasul SAW sebagai dasar hukumnya, maka itu semuanya termasuk fil jannah. Dan ini banyak yang ada sekarang di dunia 8 sampai 12 madhab. Itu semuanya fil, fil, fil jannah insyaAllah dan mereka memakai Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak menyimpang dari ajaran itu semua Masyarakat muslimin karena itu ulama Islam seluruh dunia pertama-tama di Pakistan memfatwakan bahwa Puak Gadiani adalah di luar lingkungan Islam. Kemudian banyak lagi ada Puak Agakan. Agakan itu puaknya mengatakan bahwa orang itu balel kalau umurnya sudah 40 tahun. Baru balel. Jadi sebelum 40 tahun boleh Anda berbuat segala-galanya. Diampuni oleh Allah dan tidak ada hisab. Dari mana dia bawa? Tidak ada, sudah. Dari salah satu PH kebatinan juga. Awakhan. Boleh main judi, boleh semua. Na'udzubillah min Tua seperti ini kita katakan Anda di luar land. Dan harus dikatakan demikian. Jelas. Dengan sendirinya mereka itu termasuk sabda Nabi SAW dalam 73 puak calon neraka. Tetapi mazhab-mazhab yang lain insya Allah tidak. Agama Kristen hampir murat marit. Tiap hari umat Islam mendapatkan keluarga baru. Dan tiap hari umat Kristen kiat menyebal. Kian tidak mempunyai arah. Kian jalan seperti zigzag. Seperti mobil yang hampir slip. Ma'asyurah muslimin, kalau umat Kristen mendapat ribuan orang awam yang masih lapar perutnya karena sementara diisi mereka masuk agama Kristen. Mungkin kalau orang-orang ini kaya dan berkecukupan akan mengembalikan itu Bible kepada yang punya. Islam mendapat orang-orang seperti Ruje Garudi, seperti Maryam Jamila. Satu kepala seperti 10 juta orang-orang yang dikibulin masuk agama tersebut itu. Ini orang-orang ahli fikir, dan tidak pakai disuap dan tidak pakai diajak tapi mereka e, masuk dengan kesadaran dan keyakinan kalau menara masjid anda namakan menara pengganggu bagi saudara hal itu e, mungkin betul di kaum muslimin suara yang dikumandangkan dari menara masjid itu adalah justru panggilan Allah kepada mereka untuk berkumpul sholat. mana pendapat anda tentang suara-suara fitnah yang terbit daripada menara-menara pemancar suara dunia. Itu kita tanyakan kepada mereka, apa pendapatmu tentang suara-suara fitnah yang memenuhi seluruh dunia ini dari kaum Kristen dan kaum eh, kaum Katolik khususnya. Paulus sendiri mengatakan bahwa dalam Bible ini bahwa bohong itu boleh. Jika kebohonganku untuk menambah orang masuk ke dalam agama harus disalahkan. Apa sebab kebohonganku itu harus disalahkan. Aku bohong untuk mendapatkan pengikut. Dasar mencari pengikut itu bohong. Agama yang mempunyai filsafat seperti itu, ma'asyiral muslimin. Jika kita gauli, kita ajak bersahabat, maka risikonya berat. Kita belum bicara tentang umat-umat yang berfilsafat ateisme, yang dia minta supaya kita bergaul dengan mereka itu. Dan orang-orang yang mengatakan segala tujuan bisa dicapai dengan segala cara. Jadi tujuan menghalalkan segala cara. Sebagaimana yang diucapkan oleh Machiavelli, seorang Itali dan filsafahnya itu dipakai oleh negara-negara barat. Hedul helak de Medellin. Asal ketemu, asal dapat. Kalau perlu kamu bunuh orang, asal maksudmu tercapai. Ini namanya asal kita mendapat maksud. Hal itu dilarang oleh agama Islam dan mungkin oleh agama-agama mereka kalau itu masih ketemu yang orisinil. Kita tidak ada kesempatan membaca seluruh Bible, tetapi sudah jelas ada yang masih ketinggalan orisinil. Lupa mereka tidak menambah dan menguranginya. Saudara-saudara, marilah kita tunggu saja saatnya Isa bin Maryam akan turun. Dan bagaimana nanti salat beliau? Apakah beliau ikut nyanyi-nyanyi di belakang piano dan orgel, duduk di atas altar, di gereja ataukah beliau menghadap kiblat bersama-sama kita kaum muslimin insyaallah qul inna ma'akum minal muntawirin